ridhonya dan mengharapkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i yaitu thalabul ilmi ya karena thalabul ilmi adalah bagian daripada ibadah Nah insyaallah pada kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang masalah tarbiyah ya. Sesuai dengan permintaan e, talbisul iblis mungkin kita ini dulu ditunda dulu mungkin bisa dua kali pertemuan ibu ya atau tiga pertemuan ya. kita lihat nanti sampai tuntas ya sampai bisa dipahami tentang tarbiyah ini tarbiyah Islamiyah tentang tarbiyah bahwasanya perlu diketahui oleh ummahat oleh seorang muslimat wal mukminat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bahwasanya amanat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita selaku orang tua dan tanggung jawab yang sangat agung, tanggung jawab yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita di dunia yaitu adalah tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna, mendidik membina anak-anak kita. Aulad di sini jama daripada walad. Al-abna jama daripada al-ibn. Di sini lebih khusus kepada mentarbiah anak-anak laki-laki. Tapi anak perempuan masuk ke dalam ni. Tentu karena anak perempuan adalah bagian daripada laki-laki. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin khususnya kepada orang tua ya untuk memelihara mereka dari api neraka memelihara mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, tentang ini tanggung jawab atau masuliyat ya, amanah yang besar orang tua ya, dalam mendidik anak-anaknya tujuan utama adalah supaya mereka masuk surga dan dijauhkan dari neraka ini tujuan tarbiyah ibu ya ini tujuan tarbiyah yang paling besar mendidik anak jadi anak yang soleh adalah supaya anak-anak kita keturunan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah ahlul jannah dan termasuk dari hamba-hamba Allah yang ibadu minan nar yang dijauhkan dari neraka itu perlu di camkan terbiar dalam Islamia Tujuan utama, tujuan agung adalah Supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh Di atas bimbingan Al-Quran wa sunnah Wa fahmi salafus soleh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al tahrim ayat 6, qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Di sini kata-kata pelihara keluargamu. Anak kita kalau sebagai suami ya istri dan anak sebagai istri ya anak-anak juga suami peliharalah keluargamu dari api neraka yang dimana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu 'alaiha malaikatun ghilabun shidadun la ya'sunallah penjaganya penjaga malaikat-malaikat itu zabaniyah malaikat zabaniyah yang dalam neraka yang mengazab ahlun nar Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang bengis, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sini para para malaikat. Dalam ayat yang mulia ini ya, Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang penafsiran ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara peliharalah dirimu dan keluargamu. Nah, di sini ada perintah untuk mentarbiyah anak-anak ya di atas Quran wa sunnah. Peliharalah keluargamu bagaimana? Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah adibuhum ya wa alimuhum al khair memelihara mereka dari api neraka adalah didiklah mereka tarbiyahlah mereka gitu dan ajarilah mereka kebaikan al khair kebaikan adalah seluruh yang ada datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kebaikan adalah yang ada dalam Al-Qur'an was sunnah dan apa yang dipraktikkan oleh salaful ummah itu kebaikan jadi didiklah mereka kata Nabi bin dengan kebaikan kemudian ajarilah mereka kebaikan-kebaikan amal saleh yang lainnya berkata Qatadah Allah taala ketika menafsirkan ayat ini qu anfusakum wa ahlikum nara Qatadah Allah taala seorang tabi'in mengatakan perintahkanlah oleh kalian mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan laranglah mereka dari maksiat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perintahkanlah mereka untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan juga supaya kalian maksudnya orang tua ya membantu mereka di dalam menegakkan perintah-perintah tersebut membantunya ya musaada apa namanya memberi motivasi dan segala yang mendorongnya di dalam menegakkan perintah-perintah Allah serta menghardiknya, mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya, ya, menghardiknya dan yang lainnya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah, maka apabila kalian melihat anak-anak kalian, keturunan kalian berbuat berbuat maksiat kepada Allah, zajratuhum anha, maka apa namanya peringatkanlah dengan keras begitu peringatkan dengan keras laranglah dengan keras ya tidak dibiarkan atau juga lemah lembut dalam mencegahnya tapi dengan keras ketika melihat anak-anak apa namanya bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala ini berkata qatadah maksud daripada memelihara keluargamu keluarga kalian yaitu dengan menyuruh menegakkan perintah-perintah Allah membantunya juga dalam menegakkan perintah-perintah Allah. Ya, kalau apa di, di, dipermudah dan yang lainnya diberi motivasi, diberi jalan yang lainnya. Dan apabila melihat kemaksiatan, maka laranglah dengan keras yang yang lainnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah di sini ada perintah untuk mentarbiyah anak-anak di jalan yang benar, yang baik. Ajarilah mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ketaatan seluruh ketaatan. Ketaatan yang paling besar adalah tauhid di antaranya akidah. Kemudian baru ibadah, kemudian akhlak, muamalah dan yang lainnya. Kemudian juga peliharalah mereka supaya tidak atau jangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perintahkan juga keluarga kalian supaya banyak berzikir. Nah, kata-kata Imam Abbas uh, apa? Muru ahlikum bidzikri. Pelihara apa? Perintahkanlah mereka supaya rajin berzikir. Dan zikir di sini ada dua Ibu ya. Ada zikir am, ada zikir khas. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Zikir eh, zikir umum adalah as-shalah zikir, zakat zikir, sedekah zikir, amar ma'ruf nahi munkar zikir ya kemudian berkata baik zikir seluruh amal soleh zikir wa zikrul khas dan zikir khusus adalah ma'lum yaitu zikir sesudah sholat zikir uh, subhanallah wa bihamdi sehari 100 subhanallahil azim kemudian zikir petang uh, pagi dan petang dan yang lainnya istighfar jadi kata Ibnu Abbas maksudnya peliharalah keluarga kalian bisa ditafsirkan perintah mereka untuk rajin berzikir Ya, karena dengan hal demikian itu akan eh, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya, dengan yang tadi disebutkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Taysirul Karim Rahman fi tafsir fi eh, tafsir Kalamil Manan Beliau menafsirkan dalam ayat yang mulia ini Maksudnya adalah wiqayah Melihara keluarga atau anak-anak Yaitu dengan mendidik mereka Dengan adab-adab yang agung, yang mulia Wa ta'limihim yaitu mengajarkan mereka Mengajarkan syariat Mengajarkan kebaikan Mengajarkan ketaatan Wa ijbaruhum ala amrillah Kemudian memaksa mereka di dalam ketaatan. Yani kalau sudah balik apalagi dipaksa. Makanya diperintah untuk dipukul ketika umur 10 tahun dan 7 tahun diperintahkan diperintahkan dengan tegas supaya sholat dan ketika 10 tahun membangkang maka dipukul. Al-dharbul ghair mubarih, pukulan yang tidak sampai luka tapi mendidik. Jadi ijbar, ijbaruhum ala amrillah. Tegaslah mereka supaya mengerjakan perintah Allah. Di sini tegas orang tua ya. Maka ingatlah tidak akan selamat seorang hamba melain eh, kecuali apabila menegakkan seluruh perintah-perintah Allah di dalam dirinya dan juga menegakkan seluruh perintah-perintah Allah kepada apa? orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Bawah tanggung jawabnya kalau suami berarti ya kepada istrinya, kepada keluar apa di bawah tanggung jawab istrinya, anak-anaknya, ataupun ada pembantunya, ataupun saudaranya yang ada di bawah tanggung jawab dia. Jadi tidak akan selamat seorang, tidak akan selamat dunia dan akhirat kecuali dengan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya jangan menjauhi larangan Allah di samping apa masuk dalamnya maksudnya. Karena perintah Allah ada dua, ya perintah al-amr, perintah e, mengerjakan kebaikan, ya, perintah menjauhi keburukan, menjauhi maksiat. Jadi intinya tidak akan selamat seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali dengan menegakkan seluruh perintah Allah di dalam dirinya dan di dalam semua orang-orang gotong jawab dia, anak-anaknya, istrinya disebut sebagai uh, kepala rumah tangga misalkan. Kalau sebagai ibu berarti anak-anaknya bertanggung jawab juga suaminya diingatkan meskipun dia tidak tidak bertanggung jawab kepada suaminya cuman dia mengingatkan dan nasihat yang lainnya. Nah ini intinya ayat yang mulia ini At-Tahrim sebagai ayat perintah supaya kita mendidik anak-anak kita di jalan kebaikan. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi wajib bagi setiap uh, orang tua ya memerintahkan keluarganya kebaikan dan memotivasi atau mendorong e, untuk berbuat kebaikan serta wajib melarang mereka dari kemungkaran dan melarang keras ya memperingatkan mereka darinya dari kemungkaran tersebut fayamuruhum bis shalah kemudian perintahkanlah mereka untuk mendagangkan salat menegakkan salat kemudian berzakat kalau sudah memiliki harta wasiyam berpuasa dan seluruh uh, amalan ibadah-ibadah yang fardu dalam Islam. Jadi harus memerintahkannya, memotivasinya Ibu wahufuhum di sini memotivasi atau maksudnya memerintahkan dengan keras ya kepada mereka untuk menegakkan kewajiban kewajiban ya yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita ya, kepada keluarga. Kemudian juga menganjurkan kepada mereka untuk berakhlak yang mulia, akhlak yang indah, jamilah. Mengajarkan adab-adab al-hasanah, adab-adab yang bagus, yang baik pada anak-anak ya. Kita kemudian juga memotivasi mereka untuk mengerjakan amal-amalan fadhail ya, amal-amalan yang utama. Fadhailul amal kan ada amal, -amal utama seperti laki-laki suruh salat berjamaah diperintahkan oleh kita bu ya dimotivasi ya kalau dia eh, apa namanya belum balik mungkin dikasih hadiah supaya eh, apa mereka mau tapi kalau sudah balik jangan dikasih hadiah biarkan karena itu kewajiban bagi dia kemudian memotivasi untuk rajin baca Quran kemudian memotivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu an-nafi'ah ilmu-ilmu yang bermanfaat baik ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya di dunia maupun untuk akhirat harus imbang Hati-hati ibu ya, karena kalau sekolah misalkan untuk hal dunia kayaknya semangat kita bangunkan anak pagi-pagi gitu kan kemudian disiapkan siapkan peralatannya semuanya dicek tapi ketika untuk belajar syar'i ini saya sayangkan sekali ini padahal ini ini adalah kebahagiaannya di dunia dan di akhirat ya ilmu syar'i itu bukan hanya di dunia kalau ilmu dunia ya cuma dunia saja ketika pintar di matematika sains ya dapat kerja nanti tapi kalau menjamin kebahagiaan. Nah, begitu ya. Kadang banyak orang yang banyak harta ataupun sukses dengan titelnya tapi jauh daripada akidah yang sahih. Akhirnya kebinasaan eh, akan menimpanya. Ya bahkan bisa menjadi anak durhaka ataupun yang lain jauh dari Allah Subhanahu wa taala tidak berkah. Kadang ketika anak-anak untuk eh, apa namanya belajar Quran dibiarkan begitu saja, nggak dikasih motivasi. Ya, misalkan TPA kan hari Jumat hari Sabtu itu harus sama minimalnya harus lebih ah, minimalnya harus sama gitu seperti halnya ketika apa menyuruh mereka untuk sekolah ya kemudian eh, bahkan harus lebih karena ini kepentingan di, di akhirat lebih panjang dan lebih eh, bermanfaat bagi orang tuanya nanti kelak gitu jadi disiapin juga sama disiapin peralatannya kemudian dicek juga kamu belajar apa kemudian kamu dites apa kamu ada tugas tidak sama kadang Kenapa tidak imbang begini ya? Tidak imbang ketika memperhatikan dalam masalah pendidikan syar'i dengan pendidikan uh, umum. Nah, dua-duanya dua-duanya penting. Ya. Dan ingat kalau kalau tarbiyatul apa taklim, uh, eh, ulumu ulumu apa anafiah ya ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam hal masalah dunia ini wasilah saja wasilah ya, supaya kemaslahatan dan juga untuk kebaikan ya dia dia kehidupan di dunia. Tapi kalau syar'iyah ya apa syar'iyah atau syar'i itu adalah goyah atau tujuan daripada ilmu. Jadi harus lebih Pak Ibu ya diperhatikan peralatannya. Kadang saat ini saya angkat ya ada sebagian begitu yang begitu datang misalnya ke TPA nggak ada ikronnya begitu yang lainnya jadi eh, kurang ya perhatiannya padahal di sini harus eh, lebih jadi intilah intinya ya Berilah motivasi pada anak kita mengerjakan ul amal seperti membaca Quran, salat berjamaah, anak-anak yang masih kecil, apa yang perempuan juga dimotivasi untuk salat sunnah misalkan ya, uh, atau salat fardu berjamaah di rumah atau yang lainnya. Ya, kemudian akhlak yang bagus, ya yang lainnya intinya uh, memotivasi memotivasi mereka ya mendorong mereka untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat Al-Qur'anul Karim baca Al-Qur'an kemudian Eh, berakhlak yang mulia yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hal ini kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Nah ini ini ayat ini ditujukan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkanlah keluargamu. Nah ini keluargamu, keluarga ya ahlaka. Keluarga Nabi siapa? Yaitu istri-istrinya dan anak-anaknya. siapa yang menantunya juga. Perintahkanlah anak-anak apa keluarga kalian untuk menegakkan sholat dan wastabir alaiha dan bersabarlah wastabir harus bersabarlah ketika menegakkan ibadah tersebut mengerjakan sholat tersebut butuh kesabaran bu ya maka bukan bukan dengan lafadz wasbir tapi wastabir ada penambahan to Kata para ulama tafsir, penambahan lafaz dalam satu kata menunjukkan penekanan ya. Jadi harus betul-betul sabar ketika mengerjakan sholat dan memerintahkan mereka juga untuk sholat harus sabar begitu. Uh, di sini ibu ya, ini kenapa sholat? Karena sholat adalah tiangnya agama, ya dan amal yang paling utama setelah tauhid, setelah syahadatain. Kalau barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik, maka dia akan bisa menjaga amal-amalan yang lainnya. Islam. Jadi tidak cukup sekali mengingatkan anak itu ibu sholatnya. Jadi udah sholat nah sudah betul nggak dicek gitu kan. Kalau dia ke masjid ya alhamdulillah dilihatin dia ke masjid. Kalau dia di rumah dicek sholat, dicek ke kamarnya, dilihat dia wudhu, dilihat dia masuk, dilihat dia pakai uh, mukena misalkan bu ya, ada bekasnya juga sholat. Jadi dicek jangan hanya sebatas ya sudah. Kadang ada yang Eh, dia agak berbohong atau yang lainnya begitu. Jadi harus di, terus setiap hari dicek. Sholat sekarang asar, duhur terus ditanyakan ibu. Itu amanah, amanah kita apa si Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ada syekh besar zaman sekarang ibu ya, syekh Ibn Baz. Padahal beliau ya maaf, Allah taala tidak melihat ya. Uh, beliau setiap hari mengingatkan anaknya untuk sholat ibu ya untuk sholat setiap hari ketika waktu subuh ya ditelepon anaknya tiap eh, rumahnya ada telepon ditelepon kamu sudah sholat kamu sudah sholat dibangunkan nah, dibangunkan dulu kan kalau ya, nggak ya, ada jawaban dia pergi ke kamarnya buka kamarnya kemudian dibangunkan kemudian dipegang kamu sudah bangun sekarang sholat ada yang sudah sholat ditanya lagi ke kamarnya dicek kamu sholat iya sholat anak-anak perempuannya ada oh. yang pakaian jilbabnya ya, kurang panjang dia udah dipegang kok ini tangannya kelihat apa apa tangannya teraba begitu ini terlalu apa terlalu pendek eh, baju kamu mau dicek dipakainya semuanya kamu harus panjangin ini bajunya katanya lengannya kok nggak pegang gitu ya karena saking pendeknya jadi saking badi apa saking masalah bajunya ibu ya di, diperhatikan terlalu pendek diperhatikan harus dipanjangin Eh, pakai jilbabnya juga, sholatnya semua. Nah ini terbiah yang menyeluruh ya. Jadi eh, bukan hanya mentarbiah dalam masalah jasmani, kesehatannya atau juga dalam hal makanan tapi seluruh rohaninya, akhlaknya, ibadahnya. Ya, ini begini imam kita ya, Syaikh bin Baz Allah taala bagaimana mendidik keluarganya. Maka sangat sangat berbekas pada keluarganya ketika menceritakan tentang abinya atau apa tentang bapaknya itu ya. Bagaimana mendidik anak-anaknya. Eh, jadi perintahkanlah mereka untuk sholat, ya, ya, menegakkan sholat dan bersabar ketika uh, menegakkan dan merintahkan mereka. Ya, waktu, ya kalau udah umur-umur tujuh tahun atau delapan tahun udah bisa mandiri untuk ke masjid, anak-anak dipanggil ibu ya, pulang atau maghrib atau asar ke masjid sekarang kamu pergi ya, untuk sholat berjamaah atau yang perempuan lo main di stop dulu kemudian diajak berwudhu diajak sholat berjamaah bersama inilah kehidupan yang yang apa yang penuh rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ismail alaihissalam, nabi yang mulia ya, yaitu putranya Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering memerintahkan keluarganya untuk sholat. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi eh, ayat yang pertama dalam surat Thaha ibu ya 132. Jadi dalam surat Taha 132 wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kemudian dalam ayat surat Maryam ayat 55 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang eh, hamba yang soleh Ismail alaihissalam nabi yang soleh Ismail alaihissalam wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda dan ia Ismail alaihissalam menyuruh ahlinya keluarganya untuk bersembahyang, ya, sholat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Nah, ini Ibrahim uh, Ismail alaihissalam ya yang dididik oleh Ibrahim alaihissalam jadi hamba yang soleh merintahkan keluarga untuk sholat menegakkan sholat, membayar zakat ya dan di sisi Allah Ismail adalah hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, jadi mendidik e, anak, menterbih anak-anak kita dan mengajarkan mereka agama dan kebaikan adalah kewajiban orang tua. Ingat kewajiban orang tua. Maka kalau kita lalai dalam masalah ini, ya, maka kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kita lalai dalam mendidik anak-anak kita di atas kebaikan, di atas Quran wa sunnah, maka akan diberi akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat.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 pertanggungjawaban ya tentang kepemimpinannya itu dan seorang laki-laki atau seorang kepala rumah tangga juga pemimpin ya, di keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya ketika di di keluarga itu. Dan uh, perempuan atau istri adalah juga pemimpin di rumah uh, suaminya, di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang apa namanya? kepemimpinannya ketika di rumahnya itu. Ya dia mengurus istrinya, ah, mengurus uh, anak-anaknya, maaf mengurus rumah tangga dan yang lainnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mendidik anak atau yang lainnya kemudian pembantu juga e, pemimpin di dalam masalah harta sayyidi apa tuannya akan diminta pertanggungjawaban tentang hal demikian intinya semua kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya ya jadi seorang istri juga dia akan diminta pertanggungjawaban ya, mengenai pendidikan kepada anak-anaknya pemeliharaan kepada anak-anaknya dan yang lainnya jadi kalau lalai, ya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban pada pada hari kiamat. Nah, juga perlu diketahui, perlu diingat ya oleh kita orang tua bahwasanya anak-anak kita dia adalah cobaan, Ibu ya, fitnah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak-anak kita itu adalah fitnah, cobaan bagi kedua orang tuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang anak-anak kita adalah fitnah. Cobaan bagi kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan juga amanah dan fitnah. Cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, hanyalah cobaan bagimu. Ya atau ghubun ayat 15. Jadi sungguhnya hartamu, ibunya harta kita ini semuanya. Anak-anakmu, anak-anak kita adalah fitnah bagimu, cobaan bagimu di sini maksudnya cobaan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar. Jadi kalau anak itu diarahkan kepada kebaikan, maka akan menjadikan e, manfaat kebaikan bagi kedua orang tuanya. Tapi kalau dilalaikan ya tidak diurus, tidak, tidak dijaga, tidak diperintahkan, tidak dididik, ya, dia diarahkan di dalam e, dinul Islam, maka dia menjadi fitnah cobaan. Ya, cobaan akan diminta tanggung jawaban ketika kita mengurus anak-anak kita. Bahkan kalau apa anak-anak kita itu Oh, bisa menjadi musuh bagi bagi orang tuanya. Ya, bahkan anak-anak kita bisa menjadi musuh bagi orang tuanya pada hari kiamat. Apabila tidak ditarbiyah atau dididik di atas dinul Islam, di atas kitab wa sunnah. Ya, bahkan akan menjadi musuh. Di sini juga musuh di sini kadang uh, orang tua itu kalah dengan anak. Kadang uh, anak memerintahkan orang tua untuk berbuat maksiat Bukan merintahkan di sini intinya ketika melihat misalkan karena lebih cinta kepada anak-anak, naudzubillah, akhirnya dia berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya korupsi misalkan, ya mencuri misalkan, ya itu yang lainnya. Gara-gara anak misalkan, ya. Jadi fitnah cobaan. Gara-gara anak masalah jadinya berat untuk ngaji misalkan, ya. Kemudian berat untuk sodako, berat untuk berbuat kebaikan dan yang lainnya. Ya, inilah fitnah anak ini. Kadang kalau tidak diarahkan, maka pada hari kiamat anak ini menjadi petaka menjadi musuh, saling menyalahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14, ayat sebelumnya. Qala Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Ibu Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, jadi enggak semuanya ada di antara istri-istrimu ya, istrinya istrinya lebih dari satu mungkin. Uh, kemudian uh, di antara anak-anakmu enggak semua anaknya begitu ya. Ada menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hatilah mereka apa berhati-hatilah kamu terhadap mereka, terhadap anak-anak kalian. Bahkan di sini juga istri-istri kalau uh, suami ya, kalau apa ya istrinya membangkang, ya istrinya yang jauh daripada dinul Islam, jauh daripada manhaj yang sahih, menjadi musuh pada hari kiamat, saling menyalahkan. Kenapa kamu tidak uh, berjilbab misalkan ya kepada anaknya? Karena abis, uh, bapak saya tidak menyuruhnya begitu ya, mendiamkannya. Kenapa kamu berbuat mungkar? mendengarkan nyanyian karena ibu saya nggak melarangnya begitu Eh, ibunya juga membantah yang lainnya. Jadi musuh. Eh, ya, karena saling menyalahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, ingat Ibu jangan sampai anak-anak kita yang menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka dari sekarang ya waktunya ya jangan sampai menyesal di kemudian hari lebih-lebih nanti ketika anak sudah dewasa ya atau lebih lebih lebih lagi nanti di hadapan Allah ketika hari kiamat ketika dewasa ya oh ketika kita arahkan mereka malah melawan ya malah melawan malah susah ya malah membantah nah akhirnya nanti menjadikan uh, apa uh, hati ini menjadi sakit maksudnya ya eh, karena melihat anak gak bisa diarahkan gara-gara kita kenapa nggak dari kecil gitu ya diarahkan kemudian dibimbing atau yang lainnya uh, ke, maka ketika jangan sampai ketika masih kecil dibiarkan tidak disuruh sholat misalkan contohnya ketika tatkala besar disuruh sholat maka malah anak ini membantah maka melawan pada orang tuanya karena sudah besar. penyesalan tidak berarti pada waktu itu ya. Nah, tapi akan kita, uh, eh, perlu diketahui ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ingat ya, uh, anak ya apabila dididik ditarbiyah di atas dinul Islam yang sahih yang benar ya uh, dan itu adalah sebab-sebab kebaikan bagi orang tuanya. Ya anak yang soleh anak yang dididik, ditarbiyah di atas Quran, Al-Quran wa Sunnah maka itu adalah sebab-sebab kebaikan bagi kedua orang tuanya ibu ya jika dia berada di atas jalan yang sahih sehingga menjadi anak yang soleh ya kelak akan dikumpulkan dengan orang tuanya dalam surga ya jadi kalau sebaliknya kalau ditarbiyah dengan bagus dengan baik dari kecil sehingga menjadi anak yang soleh manusia yang soleh dan solehat ya maka itu kebaikan bagi kedua orang tuanya Ketika di akhirat kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dia dengan kedua orang tuanya di surga. Surga yang sama dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Bahwasanya kita, anak-anak kita, suami kita, ibu kita, bapak kita akan dikumpulkan kalau dalam satu keimanan, satu manhaj, ya, satu apa namanya? ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan al-ayat dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, dalam keimanan Bu mengikuti dalam ibadah ya, kesolehannya sama kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka maksudnya kami kumpulkan nanti di surga yang sama dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dia dan anak-anaknya sekaligus orang tuanya juga nanti ya akan dikumpulkan di di surga yang sama, tingkatannya yang sama begitu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 tentang janji Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka orang-orang beriman dengan anak-anaknya yang tentunya yang yang seiman ya yang sama dalam keimanan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat 23 qala Allah taala jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ya Ar-Ra'd ayat 23 yaitu surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya nah, di sini dari istri-istrinya dan anak cucunya masuk semuanya ke dalam surga bahkan bapak-bapaknya bisa bu dibawa orang tuanya sebelumnya kemudian istri-istrinya dan cucu-cucunya nah, dengan ayat ini yang mulia ibu bahasanya kita kita di surga kalau masuk insya Allah ibu ya kita akan tetap dengan suami kita yang di dunia ibu ya dengan ayat yang mulia aradu kita akan masuk ke surga dan tetap menjadi istri kita ya suami kita di dunia kalau satu keimanan sama-sama masuk surga nggak akan dipisahkan oleh Allah ini, ayat ini jelas ibu wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kamu akan masuk ya hamba-hamba yang soleh ya, kalian hamba yang soleh akan masuk bersama bapak kamu dan istri-istri kamu anak-anak cucu kamu masuk ke dalamnya. Jadi sepakat para ulama, sepakat Ibu ya, para sahabat semuanya bahwasanya istri apa suami kita ya suami kita yang di uh, dunia kalau masuk surga sama-sama jadi uh, e, suami tetap kita di surga. Tapi akan ditambah kalau suami kita dengan dua bidadari hurun ain dalam hadis yang sahih. Tapi nggak akan cemburu ibu ya, nggak akan. Karena sana sudah dicabut. Kalau masih cemburu nggak masuk surga. Karena yang masuk surga itu sudah bersih hatinya. Iya, jadi kalau masih cemburu nggak masuk surga. Intinya dalam kita harus mengimani apa yang Nabi sabdakan. Ya, penting nggak ngurus itu, penting saya masuk surga sudah lah. Di sana suami mau ada tiga, mau dua istrinya nggak apa-apa. Yang penting saya masuk surga, ya. Penting saya bersama suami yang soleh. Nah itu sepakat kalau dengan ayat ini Ibu ya Dan ayat yang tadi juga menandakan masih kita berkumpul nanti di surga uh, Jadi kita katakan kepada suami kita Engkau adalah suamiku dunia dan akhirat ya Jadi harus uh, nurut ya, kepada apa harus uh, taat kepada Allah sama-sama begitu Saling membantu ketaatan kepada Allah Bahkan anak-anaknya juga akan dibawa ya ayo masuk surga kalau seiman Dan bahkan anaknya atau membawa ibunya Ya, di sini dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad bin Hambal dengan isnad yang sahih berkata Ibnu Katsir isnadnya sahih sanadnya sahih maksudnya ada sebuah hadis tentang bagaimana uh, apa namanya faedah menjadi apa mempunyai anak-anak yang soleh itu ada manfaat buat orang tuanya ketika di akhirat ketika di surga Eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu istighfari waladuka laka hadis riwayat Imam Ahmad dan sahih disahihkan oleh Ibnu Katsir Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Ya, di surga akan diangkat derajatnya tinggi sekali. Maka orang itu mengatakan, "Ya Tuhanku, apakah ini sesuai dengan bagianku?" begitu. Apakah apa ini sesuai dengan amalku? Dia tidak merasa bahasanya amalku tidak merasa apa? mencapai derajat ini begitu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala bersabda apa berfirman kepadanya, "Bistighfari waladuka." Ini disebabkan oleh istighfar anak-anakmu untukmu. Nah, ini istighfar ibu ya doa. Berarti menandakan apa? Anak yang diterbiah di atas jalan yang sahih sehingga ketika orang tuanya meninggal, dia rajin mendoakannya, rajin beristighfar. Buat kedua orang tuanya, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dia ucapkan doa itu sepanjang pagi, siang terus. Sehingga ya kalau orang tuanya buat do punya dosa-dosa akan diampuni dengan istighfar anak-anaknya ibu. Kalau nggak ada dosa, maka apa kebalikan kata Imam An-Nawawi? Maka akan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya. Jadi uh, anak yang yang yang mendoakan orang tua tentunya anak yang soleh ya anak yang hasil tarbiyah yang yang bagus ketika di dunia kalau nggak sholat nggak mungkin nggak nggak bisa mendoakannya kadang dia juga nggak berdoa begitu ya nggak sholat ya gak, apalagi mendoakan orang tuanya nah dalam ini syarat ibu ya bagi yang orang tua sudah meninggal apa yang harus saya perbanyak yaitu istighfar dan doa ya ya istighfar dan doa ini lebih lebih lebih apa lebih bermanfaat kata Syekh Al-Utsaimin daripada sedekah buat orang tua kita atau wakaf ataupun uh, misalkan umroh yang lebih ini adalah istighfar dengan hadis ini Ibu ya istighfar karena orang tua kita punya dosa tapi kan nggak bisa bertobat nggak bisa maka siapa yang bisa membantu menghapusnya anak-anaknya jadi saya sarankan banyak ibu istighfar untuk orang tua kita ibu tatkala sujud ya sertakan tatkala berdoa bersimpuh di eh, sepertiga malam terakhir sertakan orang tua kita terus dalam doa-doa kita sertakan. Inilah biru walidain seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini ibu ya, ini berharap kepada Allah tatkala nanti bertemu sudah bersih doa orang tua kita. Ya meskipun pernah melakukan bidah, nggak tahu mungkin orang tua kita kejahilannya. Mungkin kita berharap nanti dikumpulkan dengan orang tua kita di surga Ibu ya. Karena kenikmatan yang paling tinggi yang sempurna kata para ulama tatkala ya ketika masuk surga kita akan melihat orang-orang yang kita cintai bersama kita di surga. Makanya dalam ayat tadi sebutkan kan, masuklah kalian bersama istri-istri kamu, bapak kamu dan anak itu suatu kesempurnaan kebahagiaan Ibu. Ya, di dunia saja Ibu misalkan Ibu ya di sini ataupun ya eh, punya kesenangan tatkala nggak ada hadir ibu kita, bapak kita, maka tidak sempurna rasanya nikmat itu, begitu Ibu ya. Makanya ketika sama-sama ngumpul gitu ya, eh, maka akan bahagia kita itu. Bapak Ibu bisa merasakan apa yang saya eh, rasakan kebahagiaan kita dalam segi materi ini dunia. Ataupun begitu kita pulang di rumah punya villa yang indah, punya perkebunan yang oh, rindang, ibu kita masih ada di kampung Nah, ketika kita nempati itu bisa bahagia enggak Bu? Hambar Bu. Apalagi ibu kita ditinggalkan jauh, apalagi apa namanya? naudzubillah durhaka masyarakatnya. Naudzubillah, enggak bahagia, enggak bahagia, enggak. Nah, ketika kita diam di villa itu, kemudian ada ibu kita, ada bapak kita, ada anak kita, bahagianya lengkap. Bahagianya lengkap. Ya ini kebahagiaan Ibu ya. Nah, tatkala nanti hamba-hamba itu ke surga Ibu, melihat surga begitu indah, melihat uh, ya segalanya yang Allah siapkan. Ya la udunun sami'at wa ainun ra'at wala wala khatara min qalbil bashar tidak pernah lihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga tidak pernah terbesit dalam hati seorang bayangin istana emas ibu ya semua peralatan dari emas yang tanahnya dari misik yang batu-batu berliannya apa yang batu-batu yang kerikil dari mutiara dan berlian yang airnya dari susu air madu air khamar semuanya kebahagiaan yang lengkap tapi nanti ada seorang anak kan mengatakan ya Rob wahai Tuhanku apakah ibuku di surga apakah bapakku di surga tidak. Maka dia nunggu nunggu terus di pintu. Terus masuklah kamu dalam surga. Maka dia terdiam. Wahai Rob, di mana bapak dan ibuku? Padahal sudah mau surga, sudah kenikmatan yang abadi. Masih ingat bapak dan ibunya. Bapak enggak di sini. Kemudian disebutkan tiga kali dalam hadis Imam Ahmad ibu. Kemudian setelah tiga kali masuklah kamu dan bapakmu dan ibu ke surga masuk semuanya. Kebahagiaan yang abadi. Nah inilah ibu ya. Jadi kita akan Eh, merasa lengkap bahagia ketika di surga insya Allah melihat anak kita, melihat orang tua kita. padahal kita juga apa ridho anak-anak kita tatkala Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dalam neraka. Kita melihat kita di dalam kesenangan sedang anak kita tenggelam dalam neraka, tidak ridho Ibu ya. Kita sakit di kita ya. Bagi kita kalau melihat di apa di dunia saja anak kita terkena api saja, waduh ya. Sakit sedikit nggak bisa uh, tidur, makan nggak enak, kemudian anak juga kena mudarat itu gak enak gak hidup ini nah bagaimana kalau melihat anak kita nanti dibakar di dalam neraka ibu naudzubillah nah itulah apa namanya yang namanya tarbiyah dalam Islam itu jauh sekali sampai di akhirat bukan hanya ya hanya keberhasilan di dunia jadi ukuran ya seorang anak itu berhasil di tarbiyah ibu jangan melihat duniawinya ya karena dunia sudah di, sudah diatur oleh Allah sudah dijamin maupun dia belajar syar'i atau belajar umum tas tetap dikasih jatahnya segitu. Ya, karena dalam surat Hud ayat berapa itu? Ayat 15 atau 12 itu ya. Ya setiap yang melata itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah eh, apa? jamin rezekinya. Ya dalam surat Hud di sana eh, Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya semua yang melata di dunia ya maksudnya manusia seluruhnya dan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang yang mulia yang sahih diriwayatkan oleh Ashabu Sunnah ketahuilah puasanya tidaklah kalian itu meninggal dunia kecuali rezekinya telah disempurnakan telah disempurnakan semuanya jadi tidak mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil rezekinya belum sempurna udah sempurna di dunia jadi jangan takut dengan kemiskinan untuk anak anak kita Ibu ya jadi ya apa didiklah mereka di atas kebaikan di atas ilmu syar'i di atas din Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya. Tidak akan apa? Tidak akan uh, Allah Subhanahu wa taala membiarkannya yang lainnya. Semua dapat jatah rezekinya masing-masing ya. Tetapi dengan usaha tentunya dan yang lain ikhtiar. Jadi intinya uh, bahwasanya eh, anak-anak kalau ditarbiyah di atas jalan yang sahih ya, di atas Quran dan sunnah, di atas kebaikan, maka itulah menjadi manfaat besar bagi orang tuanya. Ya, akan di antaranya juga adalah sebuah syafaat anak-anak kepada orang tuanya nanti kelak pada hari kiamat. Jadi anaknya bisa mengangkat uh, orang tua dari eh, neraka atau di surga bisa mengangkat derajatnya berkumpul bersamanya dengan eh, hadis yang tadi. Juga di alam kubur itu di alam kubur ada manfaat yang besar anak-anak yang soleh itu ibu ya yang ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda idza mata ibnu adam inqita amaluhu illa min salasin apabila anak-anak Adam meninggal dunia maka akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga apa ibu sedekahun jariyah sedekah jariyah ya sedekah jariyah kemudian ya, ilmu yuntafa'u yaitu ilmu yang bermanfaat ilmu syar'i yang diajarkan ataupun ilmu dunia yang diniatkan ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan apa anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. ingat di sini ada kata-kata waladun soleh. Jadi syaratnya anaknya soleh yang mendoakan orang tuanya itu akan nyampe di alam kubur. Yuk saudara jariyah, yuk saudara kita di dunia ini ya saudara sedekah eh, membuatkan sumur buat orang-orang kemudian masjid atau yang lainnya madrasah itu akan ngalir selama selama uh, yang kita sedekahkan itu dipergunakan masih dalam kebaikan ya Ibu ya kita eh, apa bersedekah untuk bangun madrasah selama madrasah itu ada langgeng maka pahalanya akan ngalir dan juga sumur ya eh, sumur untuk fakir miskin maka selama sumurnya ada airnya diambil maka sedekahnya ngalir apa pahalanya ngalir sampai alam kubur juga ilmu yang bermanfaat jelas yang diajarkan terus kemudian yang diamalkan oleh orang-orang yang kita didik diamalkan pahalanya nyampe ini yang terakhir adalah anak yang solehnya ini yang mendoakan orang tuanya. Maka dengan hadis ini berkata Syekh Al-Utsaimin Allah taala bahasanya yang paling bermanfaat bagi orang sudah meninggal adalah doa. Doa katanya istighfar di antara tadi, banyak istighfar. Ibu ya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini ke, uh, eh, tentang uh, eh, mukadimah ya di mana uh, pentingnya intinya tarbiyah is Islamiyah mendidik anak-anak kita di atas dinul Islam, di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi sangat besar manfaatnya dan faedahnya di dunia maupun di akhirat. Nah kemudian sebelum uh, lebih jauh tentang hal-hal masalah tarbiyah ini ya, nanti ada tarbiyah imaniyah, ada tarbiyah uh, eh, akhlakiyah, ada tarbiyah sulukiyah, ya ada tarbiyah jasmaniyah yang lainnya, ada pembagian tarbiyah itu yang bermanfaat ya ya untuk anak-anak kita di dunia dan di akhirat kelak. Sebelumnya apa dimaksud dengan tarbiyah itu? Pengertian tarbiyah. Ya, kita harus mengetahui secara secara kita kenal memang bu ya, tarbiyah itu artinya secara eh, singkatnya adalah uh, pendidikan, ya, mendidik begitu. Tapi mak maksudnya mendidik ini gimana begitu ya di dalam Islam? Tarbiyah secara bahasa Pengertian tarbiyah secara etimologi, secara bahasa yaitu dari kata nama yanmu. Diambil dari kata nama yanmu artinya itu berkembang. Jadi mengembangkan sesuatu begitu. Berkembang dan mengembangkan sesuatu. Itu tarbiyah. Juga bisa diartikan dengan kata yang lain itu rabiya yarba yang maknanya nasya'a yang maknanya nasya'a. Ya artinya apa? Artinya itu tumbuh, berkembang, mengurus. Bisa juga artinya mengurus, menjaga dan memeliharanya atau mendidiknya. Ya inilah tarbiyah secara bahasa. Ya, jadi artinya tumbuh berkembang dengan mengurus ya, mengurusnya, menjaganya, memeliharanya, dan mendidiknya. Ini tarbiyah. Kemudian pengertian tarbiyah secara istilah istilah dalam bahasa Arab, tarbiyah pengertiannya yaitu ya yaitu sesuatu sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan berkesinambungan ber, terus menerus dan dilakukan tahapan demi tahapan sejalan uh, sejalan dengan kehidupan kehidupan yang kita terbiar anak kita terbiar tidak berhenti pada batas tertentu ya, terbiar itu terus ya uh, apa namanya tidak terhenti pada batas tertentu tidak uh, kemudian ya, yang terhitung maksudnya yang dimulai daripada terbiar itu semenjak buayan semenjak buayan ya dimulainya semenjak buayan terbiar itu semenjak lahir sampai ke liang lahat itulah tarbiyah yang mendidiknya sampai di buaya, sampai apa mulai dari lahir maksudnya sampai di liang lahat sampai meninggal tidak terhenti tarbiyah itu ya terus menerus nah itu tarbiyah secara umum sedangkan tarbiyah Islamiyah ya tarbiyah Islamiyah adalah proses ya adalah sebuah proses penyiapan manusia yang soleh jadi proses penyiapan manusia yang soleh, anak-anak yang soleh, solehat, soleh dan solehat, yaitu dengan dengan dengan jalan uh, pengembangan, ya pengembangan di sini ya umum nanti caranya ya, pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, pengurusan segi fisiknya, akhlaknya, rohaninya begitu, bimbingan, ya dengan cara bimbingan meliputi jasadnya akalnya dibimbing dan jiwanya juga dibimbing. Nah itu jadi meliputi apa yang dibimbing itu jasadnya ibu ya, ya kesehatannya, olahraganya, ya, yang lainnya, akalnya juga ya dibimbing, dipelihara, jiwanya juga ya rohaninya, ya dilakukan secara berkelanjutan, ya. dakwah secara berkelanjutan, terus menerus dengan tujuan akhir, tujuan akhir si anak didik tumbuh dewasa Si anak itu tumbuh dewasa dan hidup menjadi manusia yang soleh dan soleha. Jadi eh, tujuan akhirnya adalah si anak didik tumbuh dewasa dan hidup menjadi manusia yang soleh dan soleha. Ya. Dan ketika kita mendidiknya, tujuan kita ya tujuannya adalah satu yaitu mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, Harapan kita juga yaitu adalah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ridhonya kepada kita dengan kerja keras kita ya mendidik anak-anak kita yang lainnya. Jadi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala intinya. Nah, ini tentang tarbiyah Islamiyah. Jadi supaya lahir generasi-generasi yang hidup ya e, Islami, yang soleh dan solehat, yang dimana manhaj hidupnya di atas Quran wa Sunnah dan Eh, sesuai pemahaman salaful ummah. Nah, ini beda tarbiyah dengan eh, dengan mereka di luar itu. Ya, tarbiyah secara umum yang mereka ya, bukan Islam adalah ya mereka mendidik, mentarbiyah menjadi seorang yang pintar atau seorang yang hanya duniawi saja begitu. Kalau kita enggak sampai di eh, ke akhirat. Sampai ke akhirat enggak sampai hanya di dunia saja, ya, sampai di akhirat bermanfaatnya. Nah, kemudian Eh, hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mentarbih anak-anaknya. Bu, hal-hal ini yang harus diperhatikan ini. Ya, apa saja sebelum ya melangkah lebih jauh dalam mentarbih anak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, poin-poinnya nanti dikembangkan ya. Yang pertama ini yang pertama yang harus menjadi yang pertama ketika mentarbih anak adalah al-ikhlasu lillah tarbiyah wa ihtisabul ajr 'ala Allah fima yabdhul fi fiha min juhdi aw malin aw qalal dan yang lainnya. Uh, yang pertama adalah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas lillahi taala ketika mentarbiyah anak-anak dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya, ya. Dari apa namanya? hasil daripada kerja keras kita tatkala mentarbiyah. Kita ingin hanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita korbankan kerja keras kita atau juga harta kita untuk tarbiyah anak-anak itu hanya pingin apa satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini. Jadi ini harus ditumbuhkan pertama kali. Ini ikhlas. Jadi jangan sampai ada kesalahan bapak-bapak, ibu-ibu ya anak-anak kita sudah tumbuh besar, kita minta balas budi. Jadi nggak benar eh, anak-anak itu bilang ke ibu-ibunya untuk balas budi enggak enggak boleh. Karena nggak bisa balas budi kepada orang tua enggak. Nggak bisa, nggak bisa balas budi nggak bisa. tapi eh, tatkala anak kita sudah mampu, kemudian kita balas budi dengan harta, wah itu tidak seberapa. Karena ada sebuah riwayat ibu Ibnu Umar. Jadi intinya nggak ada istilah belas budi pada orang tua. Jadi itulah kewajiban kepada orang tua berbuat baik, bukan belas budi. Ya, ketika tidak berbuat kebaikan ya durhaka kepada orang tua. Jadi e, kalau diartikan belas budi berbuat kebaikan kepada orang tua itu salah kata para ulama karena tidak bisa kita apa namanya membayar e, kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada kita atau si anak kepada orang tuanya. Ada sebuah riwayat di mana e, tidak akan bisa ya membalas budi seorang anak kepada ibunya sampai kapanpun karena kebaikannya yang begitu banyak mendidiknya merawatnya sampai dia tumbuh ya ada sebuah riwayat ibu tahu tentang ibnu Umar tatkala tawaf di Mekah ibu ya ada yang tahu kisahnya uh, uh, jadi tatkala ibnu Umar uh, tawaf ada seorang yang menggendong ibunya ketika tawaf berhaji digendong ibu ada nggak sekarang saya nggak digendong cuman didorong uh, eh, kereta Gak ada yang gendong sekarang kan ah, dulu digendong karena gak ada mungkin kereta gitu ya kemudian digendong kemudian dia putar-putar terus ketemu ibnu Umar ibnu Umar wahai Abu Abdurrahman panggilannya apakah saya ini sudah berbuat ba, ber, apa utang budi ya eh, kepada orang tua ah, balas budi mas sudah balas budi kepada orang tua saya ini dengan hal demikian ini saya mengendong uh, eh, ibu saya tatkala haji kata ibnu Umar belum belum kau balas budi itu belum seimbang atau belum eh, sama apa namanya belum membalas hentakan napas ketika melahirkan kamu masya Allah jadi satu napas pun ini belum seimbang dengan amalan ini katanya berapa napas yang eh, yang dikeluarkan oleh eh, ibumu tatkala mengeluarkan kamu dari kandungan masya Allah ibu ya jadi nggak bisa dikatakan balas budi itu sudah amalan paling utama itu ditolak ibu ya Iya. tawaf itu ibadah sampai digandong ibunya. Tapi kata Ibnu Umar belum, itu belum seberapa, belum sebanding dengan nafas hentakan nafas tatkala ibu mengeluarkan, kamu dari dari uh, kandungan. Nah, Allah. Jadi tidak dikatakan balas budi. Jadi ikhlas ibu ya ketika mentarbi anak-anak. Ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kalau anaknya terbiah dengan ikhlas nanti dia nggak akan dipinta dia akan berbuat kebaikan kepada kita akan ngerti karena berdosa ber, apa berdosa kepada orang tua jadi jangan sampai ada uh, orang tua yang mengatakan ya uh, ketika anaknya misalkan kesalahan sedikit dia udah bilang begini kepada anaknya itu juga itu kesalahan orang tua kamu sudah saya sekolahkan sudah saya biayai sudah saya ini sudah, ini, sudah habis semua itu dia nggak boleh Ya itu itu kewajiban kita tatkala anak-anak kita masih kecil begitu ya. Diungkap semuanya, diungkap semuanya habis sekian habis sampai juga misalkan di, di, diliatin ininya apa namanya kwitansinya. Ini habis mendidik kamu sampai sekarang jadi insinyur misalkan ya. Ini habis berapa triliun begitu. Minta imbasnya enggak. Jadi ini ikhlas ini kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan mendidik anak-anak kita. Dia mendidik anak kita apalagi menjadi anak yang soleh ingat tadi sudah disebutkan sangat bermanfaat pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya untuknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan agama ya ibadah dan yang lainnya untuk Allah Subhanahu wa taala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat dalam hadis Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya, jadi tergantung niatnya tadi. Kalau niatnya ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, akan memberikan pahala yang besar di sisinya. Jika niatnya tidak ikhlas, maka akan sia-sia amalnya. Ya sudah capek, sudah mengeluarkan biaya besar tapi tidak ikhlas maka tidak dibalas dengan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah mendidik anak adalah ibadah dan termasuk ibadah-ibadah yang agung yang dimana di, di dalamnya ya eh, maksudnya dalam tarbiyah itu akan menghasilkan manfaat yang khusus ataupun yang umum manfaat yang khusus ya bagi anaknya bagi ibunya dan yang umum adalah buat masyarakat mujtama ya bagi masyarakat masyarakat Islamiyah akan terbentuk dengan mendidik itu. Jadi manfaatnya bagi uh, dirinya, bagi orang tuanya juga bagi masyarakat dan bagi negara secara umum. Ya, ini uh, manfaat dari tarbiyah. Kemudian yang yang kedua, yang kedua yang harus diperhatikan dalam tarbiyah adalah ta'widul aulad 'alal ibadah katanya. Membiasakan anak-anak ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan anak-anak di dalam beribadah baik ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian mendorong mereka menganjurkan mereka untuk tetap beribadah dengan lemah lembut, rifki, wal husna ya, tatkala masih kecil di sini ada catatan. Lemah lembut dan dengan baik ya, tatkala masih kecil dan doronglah mereka dengan uh, supaya berbuat apa namanya eh, kebaikan-kebaikan uh, dan juga ibadah itu sehingga dia akan apa mencintai ibadah itu ya, anak-anak kita akan mencintai ibadah itu dengan lemah lembut kita terus uh, motivasi kita suruh baca Quran, sholat berjamaah, ya menjaga sholat lima waktu, bersedekah sehingga nanti akan dia mencintai ibadah itu terus didorong dengan lemah lembut ini tatkala masih kecil di antara dalam surat Toha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." So, saya sebutkan tadi Toha 132. Maka perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah kamu tatkala mengerjakan dan memerintahkannya ya, bersabarlah kamu dalam demikian dalam apa eh, di atas demikian yaitu di atas sholat menegakkan sholat dan menyuruhnya merintahkan sholat kepada keluarga maka ada sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'i sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i ashru sinin, wa fariqu bainahum fil madaji'." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perintahkanlah anak-anak kalian, anak laki-laki, anak perempuan untuk sholat tatkala mereka umur tujuh tahun dan pukullah mereka ya tatkala umur 10 tahun pukullah mereka kalau mereka melalaikan sholat atau enggan untuk sholat pukul dan pisahkanlah tempat tidur mereka tatkala umur 10 tahun nah pisahkanlah tempat tidurnya ibu ya jangan satu tempat tidur kalau udah lewat 10 tahun ya baik baik itu laki-laki maupun perempuan itu asalnya dipisah meskipun sama-sama perempuan kecuali kalau nggak ada tempat lagi ya kecuali di sini kalau perempuan sama perempuan ya masih ada tolerin kalau masih 10 tahun tapi kalau masih ada tempat maka dipisah ranjangnya meskipun satu kamar ini ini tarbiyah juga diantaranya yang mendidik akhlaknya eh, apalagi kalau laki-laki laki-laki sudah 10 tahun sudah dipisah ranjang apalagi kamarnya lebih bagus dipisah ya kalau udah 10 tahun udah mulai eh, apa namanya tamyiz ya, mau balik sebentar lagi kalau perempuan udah mau balik 10 tahun kan jadi intinya di sini perintahlah anak-anakmu untuk sholat umur 7 tahun ibu perintahkan mereka sholat tapi dengan lemah lembut di sini dengan halus ya kemudian bawa ke masjid bawa orang tuanya kalau laki-laki ya, kalau perempuan berjamaah di rumah aja ibu ya eh, di rumah ibu sebagai imamnya anak-anak kita makmum itu indah sekali ibu keluarga yang mawadah sakinah mawadah warahmah di dalamnya akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di sini pukullah tatkala 10 tahun. Sama yang perempuan juga dipukul. Tapi pukulnya ingat yaitu tidak sampai cacat. Yang ya, dihindari jangan pukul wajah. Ya, dihindari uh, jangan pukul wajah. Jadi boleh pukul anak-anak itu kalau sudah keterlaluan. Pertama nasihat kan, diperingati, kemudian kalau masih dipukul tapi bagian bawah yang tidak sampai uh, cacat, pukulannya mendidik. Kalau sampai patah tulangnya nggak boleh. Uh, ya Alhamdulillah. Jadi ini pukulannya nggak pukul pukulan pukulan benci kan, tapi pukulan mendidik gitu kan, supaya dia ngerti begitu. Nah ini kapan bolehnya? 10 tahun. Nah jadi kalau di bawah 10 tahun kata para ulama jangan dulu dipukul. Nah ini jangan dulu dipukul katanya ya. Jadi diperingatkan diperingatkan aja. Baru nanti 10 tahun boleh ini dipukul. Mubah hukumnya. Tapi hindari jangan memukul wajah. Gak boleh. Bahkan suami juga boleh kan memukul tapi tidak boleh memukul wajahnya kata Rasulullah tatkala istrinya sudah tiga tahapan dinasehati dipindah ranjang ya apa pindah ranjang apa e, pisah ranjang bukan pindah ranjang pisah ranjang baru nanti boleh dipukul ya ghairu mubarih tidak sampai luka Kemudian dalam riwayat lain juga alimu as-sabi as-salah ibna apa ibna sinin uh, sab'a sinin maksudnya uh, ajarilah anak-anak kalian untuk sholat tatkala umur 7 tahun ya ajari sholat tatkala tujuh tahun dan pukullah mereka tatkala umur sepuluh tahun hadis riwayat Imam Tirmizi dan Sahih nah ini berkata uh, Ibnu Taimiyah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rohimullah taala nah di sini waman kana indahu shagir barang siapa yang punya anak-anak kecil ya ataupun anak yatim maka eh, falam ya'muru bisalat maka tidak pernah memerintahkan mereka untuk sholat maka sungguhnya al kabir maka nanti sudah besar menjadikan hukuman baginya apabila tidak diperintahkan tatkala masih kecil ya wa al kabir ta'ziran balighan bahkan nanti kalau sudah besar dia bisa melawan menentangnya dengan keras ya dan kalau sudah besar maka diberikan hukuman kalau nggak melaksanakan sholat kenapa karena dia sudah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya kalau sudah besar nggak mau sholat hukumannya berat lagi bu ya beratlah hukumannya ya kepada anak-anak yang uh, tidak mau sholat bahkan kalau udah balik bisa uh, sebagian ulama kalau meninggalkan terus-menerus sholat itu bisa kufur sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal bin Jumur mengatakan dia orang Islam yang pendosa besar yang diancam dengan neraka yang tidak melakukan sholat jadi berkata Imam Qayyim juga al jawziyah Famin apa diantara kelalaian uh, orang tua adalah mengajarkan anak-anaknya sesuatu yang bermanfaat ya Eh, bahkan meninggalkan mereka begitu saja. Ini adalah eh, suatu perbuatan yang sangat jelek dan buruk berbuat buruk kepada keluarganya katanya orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak diajari kalau kita nggak bisa ngajar maka kita bawa kepada tempat taklim ada TPA di sini misalnya kepada ustadz dan ustadz yang lainnya ya itu untuk apa berlepas diri dari kewajiban ya, kalau kita bisa maka kita yang mendidiknya mengajarnya itu lebih utama Ya. Eh, dan dan eh, banyak anak-anak ya yang dimana dia rusak mereka itu ya akhlaknya uh, ibadahnya itu disebabkan oleh bapak-bapak mereka ya dan kelalaian bapak-bapak mereka orang tua mereka khususnya bapaknya bapaknya meninggalkan mereka tidak mengajarkan uh, faraid amal-amal yang diwajibkan di dalam agama dan juga amal-amal sunnah tidak mengajarkannya bahkan tidak membawanya ke tempat pembelajaran ilmu syar'i kemudian mereka melalaikannya tatkala masih eh, waktu kecil tidak pernah menyuruhnya ber, eh, kepada hal-hal yang bermanfaat ya buat dirinya dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah perkara dunia maka eh, ketika besar anak ini menjadi malapetaka ya anaknya rusak misalkan eh, akhlaknya ibadahnya yang lainnya maka tidak berguna bagi orang tuanya dan penyesalan pada waktu itu orang tua tidak tidak bermanfaat ya ketika anaknya sudah besar kemudian tidak menjadi anak yang soleh Nah, eh, ini tiga tahapan. Kemudian eh, tahapan yang ke hal-hal yang keempat, ya, hal yang keempat yang perlu diperhatikan adalah menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan. nomor tiga apa? Eh, nomor tiga apa? Tadi nomor berapa? Dua. Oh, nomor dua. Maaf. Sekarang nomor tiga. Ya, salah nomor ya. Ah, sekarang nomor tiga. Nomor tiga menjauhkan mereka, sebagai orang tua menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh syar'i dan menjauhkan dari kemungkaran, kemungkaran. Ya, dari hal yang diharamkan dan kemungkaran. Wa tahdziruhum minha, kemudian memperingatkan dengan keras. Ya, memperingatkan gimana? Apa ya, menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh syar'i. Ya, yang diharamkan mutlak kemudian dari kemungkaran ya kemungkaran-kemungkaran uh, yang yang di yang dilarang oleh syar'i. Jauhkan. Kemudian juga memperingatkan mereka, memperingatkan mereka dengan keras dari perbuatan-perbuatan tadi yang diharamkan. Memperingatkan mereka dengan keras dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian juga menanamkan dalam hati mereka perasaan benci terhadap apa-apa yang Allah larang dan Allah uh, ya Allah murkai. Jadi menanamkan dalam dirinya, dalam hatinya kebencian terhadap seluruh yang Allah larang, Allah apa namanya? yang Allah eh, apa? Uh, murkai perbuatan itu yang dimurkai oleh Allah dan yang diharamkan Allah dibencinya oleh di, oleh hatinya ditanamkan ini nggak boleh nak karena ini dimurkai oleh Allah begitu jadi anak supaya benci akhirnya. Ini nggak boleh nak, karena ini haram. Ini nggak boleh, nanti diancam dengan neraka. Nah, jadi ditanamkan rasa itu dalam dirinya, membenci semua yang diharamkan oleh Allah. Ya, begitu. Jadi nggak mungkin dia akan mendekatinya. Jadi kecil ibu ya, ketika eh, apa anak-anak ya misalkan ada eh, ada makanan yang nggak ada orangnya, nggak boleh ini. Ini nggak boleh karena ini nggak ada orangnya. Misalkan harus kita izin kalau gitu ya ini dapat murka Allah nanti kalau kita makan sembarangan misalkan nggak ada yang punyanya nggak ada izin e, kemudian di sini apa namanya Bahwa gelaba nah di sini ada sebagian e, orang tua yang tidak memperhatikan yang demikian dia mengatakan hujahnya ini kan anak-anak masih kecil tidak diberi beban ya itu hujah yang salah ya nggak apa-apa jadi diajarkan hal demikian supaya tertanam dalam dirinya ini tuh salah ini nggak boleh akhirnya ini sudah besar dia membenci hal itu seperti anak-anak ya eh, auratnya terlihat, ini nggak boleh ini, ini haram, ini diancam dengan neraka. Allah murka pada perempuan begini. Nah, kemudian ketika juga menonton film yang yang di sana banyak aurat dibuka, maka kita cut. Kemudian peringatkan enggak boleh menontonnya, enggak boleh eh, kamu apa menirunya. Ini ini enggak boleh. Bilang ini haram dididik supaya hatinya benci. Orang-orang Arab itu agak bagus juga ibu. Dari kecil mereka sudah mengatakan kepada eh, orang tuanya kepada anaknya ini nggak boleh haram. Nah, meskipun itu sebenarnya nggak haram, itu gulu juga berlebihan. Tapi yang kita bilang haram ya sudah jelas haram. Ya seperti melihat yang yang haram misalkan atau juga tidak berpakaian dengan ya, muslim apa dengan jilbab yang syar'i, maka kita kan itu haram. Ya kelihatan aurat kamu begitu. Eh, tapi juga tidak hulu ya kalau masih kecil masih umur lima tahun empat tahun tidak harus dia diperketat untuk pakai jilbab terus enggak tapi diperingatkan batas-batasan ketika dia keluar ya dia boleh betisnya keluar apa apa betisnya kelihatan misalkan ini ditutup nah begitu yang lain jadi diajarkan dari kecil ya ini enggak baik yang lainnya jadi intinya uh, meskipun masih kecil tetap diarahkan ya di hatinya ditanamkan rasa benci terhadap apa yang Allah benci apa yang Allah haramkan ya Allah murkai kita membencinya begitu ya Uh, di mana ada sebuah dalil ibu ya dari Abu Hurairah bahwasanya tatkala Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia memakan sebuah kurma dari kurma sodakoh kemudian uh, sudah ditelan sudah dimasukkan ke mulut maka Nabi saw melihatnya kemudian uh, apa ini bah bah ya Nabi mengatakan supaya apa supaya mengeluarkannya kalau kita apa bahasanya pada anak ya peh-peh ah, misalnya kalau Arab di sini bah bah jadi supaya dikeluarkan nggak boleh kata Rasul nggak boleh apa kamu tidak ama syarta anna la na'kulu sodako ini kepada Hasan masih kecil ibu ya nggak boleh peh-peh misalkan apa kamu tidak merasa ya tidak tahu bahwasanya kami ini ya para nabi dan keluarganya tidak memakan sodako nah jadi Hasan ini makan sodako Eh, kurma sodako jadi dilarang oleh Nabi nggak boleh karena diharamkan kan uh, Nabi dan keluarganya nggak boleh makan makan sodako tapi kalau hadiah boleh nah ini diantaranya masih kecil Nabi langsung menghardiknya masa masih kecil kan Nah, sama juga kita pada anak-anak begitu, masih-masih kecil langsung kita hardik nggak boleh ini begitu. Ya kalau dia tamyiz umurnya 4 5 tahun udah ngerti ini nggak boleh, Nak. Ini dilarang nih yang lainnya misalkan ya. Jadi ini yang ketiga yang keempat ya mungkin eh, nanti kita lanjutin Bu ya udah jam iya tengah sebelas mungkin nanti yang keempat yang kelima keenam ketujuh masih ada kita lanjutin nanti uh, yang akan datang ya Bismillah kita ada ada yang ditanyakan silakan Allah menyekolahkan anak-anak kami yang akhwat di sebuah pondok pesantren insya Allah mereka tidak bisa keluar pondok kecuali dijemput oleh mahramnya pertanyaan saya saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan mendidik anak perempuan adalah kewajiban ibunya lalu bagaimana Ustadz apabila kami sebagai ibu sangat terbatas memiliki ilmu syar'i sehingga hanya mampu menitipkannya di pesantren dengan motivasi agar anak-anak kelak menjadi anak-anak solehah dan menjadi ya. nah, syaratnya untuk bekal di dunia dan akhirat. Iya ibu ya. Iya, jadi memang bukan anak-anak perempuan saja. Jadi anak-anak kita laki-laki ataupun perempuan itu kewajiban orang tuanya. Kewajiban ya, apabila tidak ditegakkan kewajiban itu ya berdosa orang tua itu tidak mendidik anaknya. Nah sekarang kita sebagai orang tua nggak mampu untuk mendidik hal demikian baik laki-laki perempuan maka di jalannya ya harus masuk ke pondok misalkan kan lebih eh, khusus ya nah ini boleh nggak apa-apa tidak tidak ada larangan tapi memang eh, secara bagusnya abdolnya itu langsung orang tua apalagi anak perempuan ya harus lebih dekat dengan ibunya yang lainnya maka eh, berkata ada sebuah syekh dari Saudi Arabia ibunya mengatakan apa yang bagus itu sebenarnya kapan sih umur anak-anak itu masuk ke pondok begitu ya uh, umur yang pas itu kapan katanya. Makanya kalau di Arab Saudi itu nggak ada pondok dari kecil nggak ada. Ya mereka uh, semuanya bersama orang tua sampai jenjang SMU. Baru setelah keluar SMU mereka bebas mau keluar kuliah di uh, misalkan di mana di luar kota di Madinah di mana. Jadi menurut Syekh itu mengatakan anak-anak itu lebih bagus itu dekat dengan orang tuanya semenjak kecil sampai dia balik. Nah, ini yang afdol itu karena karena butuh kasih sayang orang tua itu masih dibutuhkan olehnya. Makanya uh, ketika ditanya oleh seorang ya dari orang Indonesia mahasiswa dia mengatakan bagaimana kalau jenjang yang mutawasito ini nggak apa-apa katanya sudah mulai anak ini sudah tumbuh apalagi yang perempuan sudah mulai balik jadi anak-anak SD itu sebenarnya bagus itu dengan orang tuanya dulu ya dia butuh kasih sayang butuh arahan dari orang tua kedekatan hati gitu kan yang lainnya nah kalau sudah lewat SD ya itu bagus katanya karena nanti anak mencari jati diri oh, sosialisasi pengembangan oh, bakat otaknya yang lainnya kejiwaan tapi tetap dikontrol dari oleh kita dikontrol ya dari jauh oh, oh ya, dititipin di sana juga terus diperketat karena masa-masa peralihan waktu SMP itu dari dari anak remaja ke ABG ya ke mau dewasa nah di sini di sini jadi yang afdol itu sebenarnya adalah SMP Ibu ya. Jadi anak-anak yang SD itu dek, uh, bagusnya dekat dengan kita dulu didik dengan kita ada pada yang bagus. Jadi uh, karena mereka butuh kasih sayang waktu-waktu itu katanya. Ya, nah ini diantaranya. Tapi di sini ya, uh, kalau sudah SMP kan Ibu. Nah, sini ya, ahsan bagus ya uh, ah, SMP udah bagus ya, ya berkata Syekh itu. Jadi di sanalah SMP di mana pembentukan karakteristik seorang anak butuh dia lingkungan, ya butuh penggemblengan. Uh, jadi bagus uh, ah, SMP. Jadi uh, saya sarankan kalau anak-anak SD itu dengan kita dulu dengan orang tuanya ibu ya. Karena mereka butuh kasih sayang kepada kita, kelembutan kita, kemudian didikan kita, bapaknya juga ibunya. Jadi kalau udah SMP baru insya Allah kita jangan merasa berat Udah insya Allah tawakal Tapi tetap kita kontrol yang lainnya Dan ingat ibu ada kesalahan anak-anak yang eh, SMP yang sekolah di sana Yang saya ini ini menyalahi juga Ketika anaknya misalnya kita di sini Anaknya mau ke sini dia suruh sendiri Naudzubillah nggak boleh ibu ya Itu melanggar syar'i ya anak kita apalagi masih ABG masih SMP suruh ke sini sendirian kecuali ditemani sama kakaknya yang laki-laki yang udah balik misalkan ya jadi jangan atau lu dititipin juga nggak boleh jadi kalau ada waktu kita untuk jemput-jemput kalau enggak kita harus berkorban supaya ada yang nganter saudaranya mahramnya dari sana ke sini ah, jangan melalaikan syar'i ibu ya apalagi ah, masalah tentang uh, ya apa ongkos ah, ya insya Allah Allah jamin kalau kita betul-betul komitmen dengan syar'i. Jadi ya dianya dengan sendiri itu udah nggak boleh ya itu haram karena menyalahi sunnah Nabi saw menyalahi hadis Nabi la tu safiru mar'atu illa ma'adhi mahramin tidak boleh bersafar seorang perempuan itu ya uh, ke keluar negeri keluar kota kecuali bersama mahramnya ya anaknya laki-laki suaminya pamannya kakeknya itu mahramnya ya meskipun anaknya ukurannya tamis ada yang membolehkan doksok kalau nggak ada lagi tapi bagusnya udah balik yang menemani dia tamis yang belum eh, balik nggak apa-apa umur 10 tahun umur 9, 8 temani dia untuk intinya meskipun aman tapi satu sisi dia udah melanggar sabda Nabi SAW ya Ya, jadi ini yang saya eh, sarankan supaya berkorban nggak apa-apa ini kebaikan uh, dijemput anaknya atau anaknya ke sini dengan mahramnya. Jadi jangan sampai uh, sendirian dia, ya nggak boleh. iya nggak boleh ibu ya. Bapak bapaknya nggak cemburu apa ya anaknya misalnya sendirian atau eh, iya, nggak uh, boleh. Itu dayut, termasuk dayut yang diancam adalah bapaknya. Yang nggak cemburu dia, cemburu itu kan masalah ini, tapi melihat anaknya uh, melakukan kemungkaran, maksudnya dia sendirian tidak dengan mahramnya itu sudah kemungkaran, nggak boleh. Uh, kemudian juga uh, anak-anak yang di apa yang dididik ibu ya eh, umum misalkan uh, kalau misalkan uh, eh, oh, ilmu syar'i penting wajib bu ya tapi kita tidak membebani anak kita tatkala dia belajar uh, membebani misalkan harus dituntut menjadi ustadz atau ustazah enggak ya ketika diarahkan ada pertanyaan di anak maka saya harus jadi ustazah saya masuk pondok enggak mesti enggak enggak jadi enggak intinya jadi bekal kalian dan anak yang sudah mulai SMP itu nggak perlu dijawab, tapi kalau di pondok biarin aja nanti ada jawabannya sendiri dalam dirinya. Kemana dia akan mengarah nanti ya? Jadi kamu belajar aja, kamu ibadah, kamu ini turut sama ibu, insya Allah nanti jawabannya ketemu. Tatkala keluar pondok, kemana arah kita itu sebenarnya? Ya kita eh, dibantu dengan doa saja. Jangan ditengahkan kamu udah kamu belajar, nanti kamu jadi ustazah, kamu kuliah, kamu jamiah, misalnya begitu ya, enggak Eh, tatkala melihat perkembangan anak ini udah bagus nurut ngajinya bagus tapi ternyata punya kelebihan di bidang umum nah arahkan nggak apa-apa arahkan di bidang kimia nanti oh, sudah udah kuat kan akidahnya manhajnya setelah lepas dia pengen kuliah umum jangan dikelarang, silahkan tapi ya, kamu udah kuat insya Allah akidahnya dan saya sarankan ibu juga ada jalan yang paling bagus juga di sini kalau anak-anak misalkan uh, uh, apa keluar dari SMU ya mau kuliah itu jangan langsung ke kuliah zaman sekarang itu rawan tapi dua tahun dua tahun itu dimasukkan ke mahad khusus tahfidzul Quran dan uh, apa namanya uh, apa syar'i jadi di sana digembleng dulu dia untuk pembekalan jiwanya, akidahnya dibentengi. Karena kalau langsung dilepas ibu, sekarang oh, kuliah sekarang tuh naudzubillah. Apalagi kalau perempuan naudzubillah ya di sini pergaulan di sana ya samping uh, mencari ilmu dunia tapi ya, dikorbankan kehormatan segalanya ya di sini anak kita dua tahun digembleng ibu ini yang saran saya saya suka beri saran kepada orang-orang Malaysia juga kepada orang Singapura ketika dia menanya masalah anak-anak gimana sebenarnya nanti ke depan jadi digembleng 2 tahun nih dengan tahfidzul Quran, Ibu ya. Dia bisa Qurannya juga bisa hafal alhamdulillah. Kalau enggak juga apa-apa, tapi dia dibentengi dulu akidahnya sampai nah baru nanti diarahkan kamu mau masuk fakultas apa, masuk di sana, kejar ilmu dunianya saja ingat. Begitu kejar ilmu dunia sampai kamu menjadi misalkan uh, dapat gelar yang kemudian kamu kerja itu bermanfaat bagi dia nanti buat keluarganya dia bisa mendidik anak-anaknya mendidik istrinya yang lainnya membentengi dirinya ini lebih bagus zaman sekarang begitu ibu karena banyak program-program mahat begitu sekarang uh, dua tahun hanya dua tahun saja memperba apa memper apa uh, akidah tauhid fikih kemudian uh, ya apa namanya tahfidzul Quran nah, itu lebih bagus jadi itu anak yang pingin dia kuliah ke ilmu umum tapi kalau ilmu syar'i sudah dorong dia masuk ke mana ke jamiah ul qura untuk intinya memperdalam syar'i. Kalau udah bakatnya kepada syar'i begitu. Dilihat kemampuan anak. Begitu ya. Kalau ke umum dikasih benteng dulu sebelum dia kuliah. Nah, sekarang saya apalagi yang perempuan, udah jangan ibu ya, perempuan yang sembarangan langsung dikuliahkan ya. Cari yang selamat-selamat ya kuliahnya yang tidak ikhtilat. Dan ibu ya, ketika ini fatwa ulama ketika memasukkan sekolah kepada eh, anak-anak uh, kita ke tempat sekolah di mana ada ikhtilat di sana ibu ya campur baur itu sudah uh, eh, udah ismun kata para ulama sudah berdosa ibu ya orang tuanya juga mengantarkan anaknya ke tempat yang sekolah ada ikhtilat di dalamnya itu sudah berdosa apalagi ada ulang tahun di dalamnya ada uh, apa namanya yang lainnya di dalamnya ada musik-musik di dalamnya. Kita sengaja memasukkan anak kita ke tempat yang munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kamu saling membawa apa membantu dalam uh, perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ya itu eh, apa cari sekolah-sekolah yang terhindar dari hal demikian di Indonesia, Ibu ya. Banyak sekarang kan sudah ada yang perguruan tinggi yang terpisah yang lainnya. Jadi dihindari ikhtilat yang lainnya Allah alam. Nanti saya akan akan uh, kupas nanti kedepannya bagaimana uh, mengarahkan anak-anak di sekolah yang lainnya ya kita terangkan. oh. info Ustaz, karena saya dengar di sini ada departemen dari Qatar itu memang yang mengkhususkan anak tamat dari SMA itu uh, ada dua tahun tapi saja Ustaz kata uh, kata temanku orang Arab itu di daerah Najma itu kerjasama tapi kan mereka apa buat bisa mencak apa maksudnya itu gitu kan Arabik ya khusus Arabik Iya. iya. makanya kita butuh informasi contohnya karena ada beberapa anak teman juga yang dia tidak mau belajar ilmu agama lain tapi dia pengen mengkhususkan dua tahun tamat dari SD yeah. untuk tafis Ustaz mm -hmm. uh, cuman kita kan memang tidak ada infonya dari Mariam juga belum ada info karena khususnya tahunya Arabic people untuk orang-orang uh, Arab iya yeah. ya itu aja kalau ada info Ustaz Ya kalau yang SD SD kan sudah ada markas masa tahfidz itu banyak ya. di masjid kan. Tapi yang yang kasus itu. Apa, ya? iya. iya. Karena nah. saya dengar itu di daerah Najma itu ada ustadz departemen yang khusus. Cuman apakah boleh orang ekspat seperti orang-orang non non Arab ya boleh masuk enggak? Iya. Ke sana katanya harus ada jalur, katanya dari entah dari ustadz yang perwakilannya apa yang dari panar itu. Oh gitu, iya. Iya. Iya, biasanya ya kalau memang ada jalur dari Syekh ya, iya, eh, ya, ya bisa dia masuk ke dalamnya. Memang khusus orang Arab seperti halnya sekolah-sekolah Arab itu kan biasanya khusus orang-orang Arab sekolah-sekolah eh, hukumiah. Tapi iya. kalau non Arab bisa masuk dengan cara sastra tertentu ya, yang lainnya dan kalau lebih aman kalau di sini ibu ya kalau bisa untuk masuk sekolah ke sekolah Arab sekolah Arab lebih aman ya itu lebih bagus ya meskipun Arabik mungkin bisa bantu-bantuan yang lain itu yang paham Arabik itu lebih aman jadi di sini kadang memang bagus lah sudah ada apa namanya dipisah ya tapi kadang di dalamnya ya, masih ada kemungkaran ya itu memang kita mudor apa eh, apa namanya mudoratnya tapi kita hindari seperti ada ulang tahun ya masih ada musik-musik ya ada ikhtilat atau yang lainnya eh, tapi kita keterpaksaan memang ketika masuk sekolah yang begitu makanya saya sarankan selalu selesai SD ya kalau pondok ke pondok aja lebih selamat gitu ya kalau ada di sini sekolah yang khusus nah, kayak tadi takhasus itu lebih baik masukin ke sana misalkan lebih selamat ya, Allah alam Oke, ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat.